jawab jamaknya awamil ya. perbedaan amil amil yang masuk padanya lafzan au takdiran perubahan tadi ya perubahan akhir-akhir kata tadi baik secara lafaz maupun secara takdiri secara tampak jelas maupun secara tersirat tidak tampak ini jadi amil itu yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan keadaan berubah. Mungkin di pelajaran-pelajaran mendatang nanti akan lebih diperjelas tentang makna dari amil itu. Tapi secara umum tadi ya sesuatu yang itu akan menyebabkan perubahan itu terjadi. Jadi yang dimaksud dengan i'rab perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut atau yang mendahului kata-kata tersebut baik itu secara lafaz maupun secara takdiri, secara tersirat. Perubahan itu secara lafaz tampak maupun secara takdiri atau secara tersirat. Ini. Ini yang disampaikan oleh Ibnu jurum rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Asyik Ibnu Utsaimin rahimahullah al iqrabu tentang makna al iqrabu ini makna secara lughah, makna secara bahasa dijelaskan. A'raba an syai'i bimakna afsaha anhu. Jadi kata al-i'rabu itu dari fi'il a'raba. Jadi lafaz i'rab itu bentuk masdar dari fi'il a'raba. A'raba an syai'i maknanya adalah afaha anhu. Ya, akroba anisai itu mengatakan atau mengemukakan sesuatu. Ya, akroba anisyai menyatakan atau mengemukakan sesuatu itu bermakna afaha anhu. Ya sama, me menjelaskan, menerangkan, ya, semakna ya, menjelaskan, menerangkan, menyatakan, ya, mengemukakan sesuatu Hmm. Jadi a'raba an di makna afsaha anhu. Wa taqulu engkau katakan misalnya a'raftu amma fi nafsi. Aku menyatakan, mengungkapkan apa yang ada dalam diriku. Ai maknanya adalah afsah afsahtu. Eh, afsahtu. Aku menjelaskan, aku menerangkan. Ini. Jadi a'raba bermakna afsaha. Ini mengungkapkan, menjelaskan, menyatakan atau yang misalnya. Fal i'rabu fil lughati maka makna i'rab secara bahasa yakni al ifsahu an syai'i menjelaskan, mengungkapkan sesuatu, menyatakan sesuatu. Itu makna secara bahasa. Lakinnahu fil istilahi akan tetapi makna i'rab tersebut secara istilah istilah nahwu yakni Tafyiru kali kalimi. Perubahan akhir-akhir kata. Hmm, ini makna secara istilah, istilah bahasa, istilah nahu, yakni tafyiru kali kalimi. Perubahan akhir-akhir kata. Ini. Jadi awakhir itu bentuk sama dari akhir. Kemudian al-kalimi itu bentuk jamak dari kalimatun, kata. Jadi akhir-akhir dari kata-kata. Berikutnya, la budda anna hunaka takhyiran. Ya, la budda. Ya, pasti ya, tidak bisa tidak bahwasanya di sana ada perubahan takhyir. harus ada perubahan min dhammin dari dhammah ila nasbin pada nasab atau fathah ila khafdin pada khafat atau jar atau kasrah ila sukunin pada sukun. Jadi keadaan akhir kata pasti di situ ada perubahan. Asalnya boma mungkin bisa menjadi fathah atau bisa menjadi kasrah atau bisa menjadi sukun. Itu berubah. Hmm kali ini makna dari kali ini dalam takrif tadi dalam definisi tadi awakhiru ya, awakhiru dan akhirah ya, jamak dari kata akhir ya. fal i'rabu idan yata'allaqu bi awakhiril kalimi ya, maka i'rab itu Idan jika demikian, ya ta'allaqu bi awakhiril kalimi. Dia terkait dengan akhir-akhir kata. Ini awakhir sama dari akhir. Sehingga apa? Tadi disebutkan tahyiru awakhiril kalimi. Jadi perubahan yang ada di akhir-akhir kata. Maka i'rab itu terkait dengan keadaan atau terkait dengan akhir-akhir kata. La di awaliha tidak pada awalnya, tidak pada awal kata, pada huruf pertama. Wala bi dan tidak pula pada tengahnya. Ya. Tapi pada akhirnya saja. Ya, Erop itu pada akhirnya saja. Bukan pada awalnya, di depannya, juga bukan pada yang tengah. Ini. Al kalimatu al ana harakatuha takunu fil awali wal awsabi wal akhiri. Jadi sekarang kata-kata itu ini suatu kata eh, harokat Tuha, eh, harokat-harokatnya itu ada di awal, ada di akhir dan eh, ada di awal, ada di tengah dan ada di akhir. Suatu kata ini, ya. ada contoh di situ yang misalkan nafrun, Ada yang di awal kata, ada yang di tengah kata, dan ada yang di akhir kata. Di satu kalimat, satu kata, demikian harakat-harakatnya tadi ada tiga tempat, awal, tengah, dan akhir. Malladhi yahtasu bihi al-i'rabu apa yang dikhususkan untuk i'rab ya al-akhiru yang akhir sesuai dengan Eh, takrif tadi definisi tadi kali ini akhir kata jadi yang dikhususkan dalam i'rab yang dibahas secara khusus dalam i'rab al akhir yang akhir ini saja akhirul kalimati akhir dari kata akhir dari kata amma awaluha wa ausatuha adapun yang awal huruf pertama wa ausatuha yang tengahnya ini hada li ahli sorfi ini milik ahli saraf. Ya, maksudnya ini masuk pada pembahasan saraf. La di ahli nahwi. Bukan milik ahli nahwu. Bukan masuk pada pembahasan ilmu nahwu. Hmm. Jadi bahasa Arab ilmu yang pokok yang dasar ada dua ini, saraf dan nahwu. Saraf dan nahwu, nahwu dan saraf. Nah, yang bagian ilmu saraf atau miliknya ahli saraf tadi itu pada awal kata dan tengah kata. Ya. Awal dan tengah membentuk kata. Bagaimana huruf awalnya, apa harokatnya, bagaimana tengahnya, apa harokatnya. Kemudian bagian ilmu nahu atau miliknya para ahli nahu tadi adalah keadaan akhir kata itu nanti bagaimana ketika sudah tersusun dalam kalimat. Hmm. Jadi berbeda. Kalau sorok dari awal tengah, kalau nahu hanya di akhirnya saja. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ada dua sisi ini yang harus diperhatikan. cara soroknya dan juga secara nahunya. Famatalan, contoh, nasron, ini ya, nasron, ya, pada kata ini fathul fathul nuni fathah ya, harakat fathah pada nun ini ya, ini nunnya di fathah na'rifuhu minas sorfi kita mengetahuinya dari sorof dari ilmu sorof sukun sodi fathnya ini sukun sukun pada huruf fath ini ya, sukun sodi maksudnya sukun pada huruf fath ini na'rifuhu minas sorfi kita mengetahui juga dari sorof dari ilmu sorof jadi, hmm. nun yang di fathah, yang sukun untuk mengetahuinya itu dari ilmu sorok. Tahrikur ra'i kemudian perubahan atau harakat huruf ra'nya ya. ada minan nahwi ya, perubahan harakat pada huruf huruf ra'nya ini nanti ada minan nahwi ini dari ilmu nahwu ya yang ra'nya ini nanti itu tadi itu nanti bagian dari ilmu nahwu. Wa huwa alladhi yataghayyaru dan dialah yang berubah. Jadi roknya di sini nanti dalam contoh ini ya, itu nanti yang berubah. Ya, kalau nasron nunnya tetap dengan fathah, sotnya tetap dengan sukun. Nah, nanti roknya itu yang berubah. Nah, yang bagian nahwu tadi. Hmm. Amma awal kalimati wa wastul kalimati adapun awal kata dan juga tengah kata ya. awal kalimah, awal kata, wastul kalimah, tengah kata, fahuwa ala ma huwa alaihi. Maka dia itu sesuai dengan apa yang dia padanya. Dia itu sesuai dengan apa adanya. Kalau tadi nunnya dengan fathah ya dia tetap fathah. Nunnya eh, dengan sukun ya tetap dengan nasab yang sukun la yataghayyaru tidak berubah ya nasron ya tetap nasron nunnya di fathah sabnya sukun seperti itu tidak berubah untuk makna yang sama kalau nanti berubah maknanya berbeda ulang lagi ya tapi untuk makna yang ini ya tetap demikian tidak berubah hmm. tapi tadi roknya yang akhir itu nanti yang bisa berubah walihada takulu oleh karena ini engkau mengatakan nasran wa nasrun wa nasrin ya, nunnya fathah sotnya sukun tetap nasron nasrun nasrin adapun roknya yang di akhir itu yang berubah ron dengan fathah ron dengan bomah rin dengan kasrah Falladhi yataghayyaru 'inda an-nuhati huwa awakhirul kalimati maka yang berubah ya, indan nuhati di kalangan ahli nahwu ya, an-nuhat itu an-nuhat itu bentuk sama dari an-nahi an nahi ya, ahli nahwu namanya an-nuhatu jadi yang berubah di kalangan ahli nahwu huwa awakhirul kalimati itu adalah akhir-akhir kata ini Amma takhiru fi awal kalimati wa awsatiha, adapun perubahan yang ada di awal-awal kata dan tengah-tengah kata, famakanuhu ilmu sorfi, maka tempatnya pada ilmu sorof. Ya. Jadi kalau pembahasan nahwu, tadi perubahan yang ada di akhir kata ini. Adapun perubahan yang di, di awal dan di tengah, nanti pembahasannya pada ilmu sorof. Dan tadi maknanya jadi berbeda Ya, misalkan tadi dari Nasron itu bentuk e, atau masdar ya, maknanya suatu pertolongan tapi dengan tulisan yang sama mungkin juga juga bisa dibaca nasara atau bisa dibaca nusira nasara menolong kalau nusira ditolong nah ini nanti bagian ilmu saraf eh, yang seperti ini ini nunnya di fathah, sopnya di fathah, di sini nunnya boma, sopnya di kasroh. Nanti bagian musol untuk membentuk kata. Dan tadi maknanya jadi berubah. Berbeda dengan makna nasron. Tapi kalau perubahan yang ada di akhir tadi, itu tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna. nasron ya, nasron, ya, Pertolongan. Gitu. Kalau yang awal dan tengah berubah nanti berubah. Kalau, ya. <clears throat> kemudian penjelasan berikutnya dari ta'rif tadi fil Wihtilafil awamilid dakhilati alaiha ya, Jadi perubahan yang terjadi itu kenapa? Apa sebabnya? Lihtilafil awamilid dakhilati alaiha Karena perbedaan amil yang masuk padanya adanya perbedaan amil-amil yang masuk padanya atau yang mendahuluinya. Ini. Al jar wal majruru jar dan majrur ya, alaiha di sini muta'allaqun bitaghiri itu terkait dengan makna takhir. Jadi perubahan itu terjadinya disebabkan oleh adanya perbedaan amil tadi yang masuk atau yang mendahului dari kata-kata tersebut. Hmm, Akuan al jar wa majruru yang dimaksud jar wa majruru adalah ikhtilafi. Ya, lamnya huruf jar, ya, kemudian ikhtilafi itu isim yang majrurnya karena lam tersebut. Gitu ya. Jadi ikhtilafi perbedaan itu eh, perbedaan-perbedaan amil itu terkait dengan takhir tadi. Jadi adanya perubahan akhir kata terjadinya disebabkan oleh istilahul awamil ya, perbedaan perbedaan amil yang masuk atau yang mendahului kata-kata tersebut hmm. yakni tataghayyaru bixtilafil awamili ya, ini dia berubah karena perbedaan amil-amilnya lianna takhdhira awasir kalimi qad la yakunu liikhtilafil awamili Kenapa di sini disebutkan fil awamil? Karena perbedaan amil dijelaskan oleh Syekh anna takhira awakhiril kalimi karena perubahan akhir kata qad la yakunu liftilafil awamili itu terkadang terjadinya tidak karena perbedaan amil. Jadi ada suatu kata yang berubah huruf akhirnya tetapi sebabnya itu bukan karena perbedaan amil. Hmm. Qad yakunu listilafi lughatil arabi. Terkadang perbedaan itu atau perubahan itu terjadi karena adanya perbedaan lughatil arabi. Logat bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab itu juga ada beberapa macam logat atau dialek sesuai dengan kabilah atau sukunya antara satu kabilah, satu suku dengan yang lainnya, kadang-kadang ada yang berbeda. Tidak semuanya ya, tapi kadang-kadang ada kata-kata yang berbeda. Ini kan banyak dalam e, bangsa Arab itu banyak kabilah, banyak suku. Nah itu kadang-kadang ada beberapa kata yang ada perbedaannya dari logatnya atau dialeknya itu. Ini. masalah dicontohkan di sini. Haisu pada kata haisu. Ba'dul Arabi yaqulu haisu. Sebagian orang Arab sebagian bangsa Arab mengatakan haitu huruf akhirnya dengan boma. Wa ba'dul Arabi yaqulu haiti. Sebagian bangsa Arab yang lain mengatakan haiti dengan kasrah huruf akhirnya. Wa ba'dul Arabi yaqulu haita. Sebagian orang Arab yang lain mengatakan haita dengan fathah huruf akhirnya. Wa ba'dul Arabi yaqulu haitu. Hausu. Sebagian bangsa Arab yang lain mengatakan hausu dengan wau, Tadi dengan ya, hai hai su, sa, hai si, Sebagian lagi ada yang mengatakan dengan wawu, su. Berbeda-beda tadi dialog atau logatnya. Ya, sesuai dengan suku kabilahnya itu. Faksilafu huna likhtilafil lughati. Perbedaan di sini adalah perbedaan lughah, perbedaan bahasa, perbedaan dialek atau logat. Ya, fal ibaratu maka ibrahnya penilaiannya bikhtilafi awakhir kalimi min ajli ikhtilafil awamili perbedaan akhir-akhir kata itu karena perbedaan amil jadi yang dimaksud atau yang tercakup dalam pembahasan i'rab perubahan akhir kata itu karena perbedaan amil yang masuk padanya bukan perbedaan lughah, bukan perbedaan dialek atau logat. Sehingga yang semacam ini haitu, haita, haiti ataupun hautu tadi itu tidak termasuk pembahasan ikhrab. Kenapa? Karena perbedaan lughah ini. Kalau perbedaan lughah maka dia tidak masuk pembahasan ikhrab. Yang masuk pembahasan ikhrab ketika perbedaan itu disebabkan oleh amil yang masuk badannya, amil yang mendahulunya. untuk yang berikutnya nanti dilanjutkan pada sholat. Subhanallah kita asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan yang berikutnya atau sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi Oke, ya, tidak ada kita lanjutkan wal awamilu tataghayyaru bi sababi tafsiriha awasil ada adapun amil-amil tersebut yang berubah yang keadaan akhir-akhir kata itu berubah dengan sebab perubahannya dengan sebab perubahan amal tersebut takulu engkau katakan misalnya jadi maksud kalimat tadi ya sebelumnya amil-amil tersebut yang menjadikan akhir-akhir kata itu mengalami perubahan dengan sebab perubahan amil-amil tersebut Takulu engkau katakan misalnya Ja'a Zaidun Zaid datang Akhiruha adalu dalu Akhirnya Akhir dari huruf dal tersebut Pada kata Zaidun Mabmumatun Itu di diukomas Dibaca Zaidun Huruf akhir dari dal tersebut Dibaca dengan bomas Watakulu Engkau katakan dalam contoh yang lain, itu Zaidan. Aku melihat Zaid. Al-ana, sekarang, dalam kalimat ini, Sorot hatan ya, Huruf akhir, yaitu huruf dal, itu di fathah. Dibaca dengan harakat fathah. Zaidan. Limada, kenapa? Li'annal amil al-awwala ghairu al-amilil al-amilithani. Karena amil yang pertama itu bukan amil yang kedua. Amil yang pertama berbeda dengan amil yang kedua, berubah dari amil yang kedua. Sehingga berubah Zaidun menjadi Zaidan, Bomah menjadi Fathah. Contoh yang berikutnya, marortu bi Zaidin. Ya, Khofat naha. Kita mengkhofatkannya, menjarkannya, bi zaidin dibaca dengan kasrah huruf akhirnya pada huruf dal ini fil awamili karena perbedaan amil-amilnya ini jadi yang dimaksud dengan amil demikian ini contoh-contohnya Ja'a Zaidun Ra'aitu Zaidan Marartu bi Zaidin Ini Ini amil yang dengan sebab itu akhir kata tersebut mengalami perubahan Idan al-awakhiru tahtalifu bistilafil awamili ad-dakhilati 'alal kalimati. Jika demikian akhir-akhir kata tersebut tahtalifu itu berbeda ya bistilafil awamili dengan perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alal kalimati yang masuk pada kata tersebut. Akhir-akhir kata itu bisa berbeda berubah dengan sebab perubahan atau perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. In dakhala 'alaiha 'amilu raf'in. Jika masuk pada kata tersebut amil rofa naha maka kita merofakkannya. Au amilu au amilu nasbin atau yang masuk itu adalah amil nasab. nasab naha maka kita menasabkannya. Au amilu khafdin fakot naha atau amil jar maka kita menjarkannya hmm. dan lebih rinci tentang amil yang rofa, amil yang nasab dan amil yang jar pada pembahasan-pembahasan yang akan datang insya Allah. Berikutnya, kalau al-mu'allif berkata mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullah dalam ta'rif tadi tentang makna i'rab disebutkan di akhir takrif yaitu lafzon au takdiron ya, lafzon au takdiron secara lafal ya, atau secara takdiri secara lafal maksudnya jelas tanpa dalam lafalnya atau secara takdiri maksudnya apa tersirat tidak tampak lafzon muta'allaqun bitahkiri aibon lafzon di sini itu juga dikaitkan dengan tahkir jadi penyebutan lafdan atau takdiran ini terkait dengan kalimat atau dengan kata takhyiru. Takhir. Yakni yakni anna takhira yakunu ahyanan lafdan wa ahyanan yakunu takdiran. Bahwasanya perubahan tadi, perubahan akhir kata tersebut itu kadangkala itu secara lafaz, lafdan, secara lafaz jelas tampak dan terkadang itu perubahannya secara takdiri tidak tampak atau secara tersirat. Ini. Hmm. Jadi lafdan takdiran itu terkait dengan takhir perubahan itu. Jadi perubahannya tampak secara lafaz ataupun terkadang perubahan itu tidak tampak takdiri atau tersirat. Hmm. Fainkan al-harful akhiru sahihan maka jika keadaan huruf akhir dari satu kata, keadaan akhir dari kata tersebut itu huruf yang sahih, ya, huruf yang sahih, fatakhiru lafziyun, maka perubahannya adalah lafzi. Perubahannya secara lafaz, tampak jelas secara lafaz. Wa in kana mu'tallan dan jika huruf akhir tersebut illah ya, berupa huruf illah fatahiru takdiriyun maka perubahan itu secara takdiri, secara tafsirat tidak tampak. Ini. Jadi di sini di, di, uh, dikenalkan istilah sahih dan mu'tal. Ini huruf sahih dan huruf mu'tal atau huruf illah. Ini. Kita lanjutkan nanti ada keterangan insyaallah. Bal naqulu Kan tetapi kita katakan contohnya ya, antara tadi membandingkan yang sahih dengan yang mu'tal. Ja'a Aliyun wa Isa. Ja'a Aliyun wa Isa. Di sini amilnya sama. Tetapi berbeda antara Aliyun dan Isa. Aliyun Makmu'mun. Ali itu di Huruf akhirnya di sehingga dibaca Aliyun. Bomahnya tampak jelas secara lafaz, lafzi atau lafzan. Ini aliyun. Di anna akhirahu harfun sahihun karena huruf akhirnya itu berupa huruf sahih. Ini. Ini. Aisa ghairu matmumin. Aisa di sini dia tidak di dhammah. Bal sakirun akan tetapi dia sukun. Aisa huruf akhirnya huruf alif ya ini tidak didoma tapi dia sukun alif itu lazimnya sukun ya di anal alifah harfu dan karena alif itu adalah huruf illah contoh yang kedua roa itu Aliyan wa Roa itu Aliyan wa Isa Aku melihat Ali dan Isa Aliyan Tahoyyara Aliyan di sini berubah wakana kana min qablu marfu'an tadinya sebelumnya keadaannya itu marfu jaa aliyun marfu dengan bomah dalam kalimat yang kedua ra'aitu aliyan berubah ya, yang asalnya tadi marfu wal ana huwa mansubun sekarang dia menjadi mansub ya yaitu mansub aliyan di fathah huruf akhirnya berarti dia mansub li'anna akhirah lianna akhirahu harfun harfun sahihun karena huruf akhirnya adalah berupa huruf sahih. Aisa lam yataghayyar. Aisa dalam kalimat yang kedua itu tadi tidak berubah. Yang tampak ya, yang tampak di situ dia tidak mengalami perubahan. Bandingkan dengan yang pertama tadi, ja'a alian wa Aisa, dibaca Aisa. Yang kedua, roa itu alian wa Aisa, tetap dibaca Isa tidak berubah. Kenapa? Lianna akhirahu harfu illatin karena akhirnya itu berubah huruf illah alif itu tadi. Contoh yang ketiga. Marartu bi Aliyin wa Isa. Ya, bi Aliyin wa Isa. Aliyin taghayyara ila al berubah menjadi khafd atau menjadi jar <clears throat> di kasrah bi aliyin ya, kasrah sebagai tanda dari jar atau khafat jadi berubah tadi boma fathah kemudian sekarang kasrah kan berubah Adapun Aisyah lam yatahayyar Aisyah tidak berubah bi aliyin wa Aisyah tetap ya, tetap dengan Aisyah tidak berubah yang tampak secara lahot ya yang tampak tidak berubah. Idan jika demikian aliyun ma'rabun lafat aliyun itu ma'rab ya, mengalami perubahan i'rab ya, mengalami perubahan akhir kata karena sebab perbedaan amil itu tadi ya, yang masuk padanya ini eh, aliyun ra'aitu aliyan marartu bi aliyin ya, berubah karena sebabnya berubah li'annahu taghayyara akhiruhu bi ikhtilafil karena dia itu berubah huruf akhirnya berubah dengan perbedaan amil-amilnya. Jadi alien itu mu'rab karena huruf akhirnya berubah dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk badannya. Itu pada lafaz aliyun. Kalau Aisyah bagaimana? <coughs> Dijelaskan, Aisyah mu'rabun. Aisyah itu juga mu'rab. Nah, ternyata dia juga mu'rab. Ini. Li'annahu yataghayyaru akhiruhu takdiran. Karena dia itu berubah ya, huruf akhirnya itu berubah takdiran secara takdiri, secara tersirat. Jadi pada Aisyah itu sebenarnya huruf akhirnya juga berubah sebagaimana aliyun, aliyan, aliyin. Hanya saja dia perubahannya takdiran secara takdiri, tersirat, tidak tampak. Ya. Walihada qala al-mu'allifu oleh karena ini <coughs> mu'allif Ibn Majurum, rahimahullah mengatakan lafzan au takdiran. Takdir tadi itu baik secara lafaz maupun secara takdiri. Idan al-i'rabu taghyiru awal kalimi. Jika demikian, ya, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir-akhir kata. Fa kharaja biqaulihi taghyiru keluar dari ucapan beliau takhir keluar dari makna takhir adalah apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu. sesuatu yang huruf akhirnya tidak berubah. Ya, sesuatu yang atau kata yang huruf akhirnya tidak berubah. Jadi kalau yang berubah itu masuk dalam cakupan makna i'rab, tapi kalau keadaan huruf akhir suatu kata itu tidak berubah, maka dia tidak ter termasuk dari makna i'rab tadi. Ya. La li'illatin bukan karena illah bukan karena huruf akhir huruf ilah seperti pada Isa tadi jadi Aisyah itu tetap termasuk i'rab, tetap termasuk dia mu'rab, mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya secara takdiri, secara tidak tampak, secara tersirat. Sehingga tetap Aisyah itu mu'rab, termasuk dia mengalami i'rab, mengalami perubahan akhir kata. Tetapi tidak tampak. Tetapi yang keluar dari makna takdir tadi adalah sesuatu yang huruf akhirnya tidak berubah, bukan karena ilah lakin libinain akan tetapi karena keadaan yang tetap memang dia benar-benar tetap ya bina itu tetap ya, lawan dari Arab kalau Arab berubah kalau tetap kalau bina itu tetap ini berbeda dengan tadi Arab eh, e secara takdiri berbeda ya, ya. Kemudian yang berikutnya kharaja bihi keluar dari definisi tadi awasir kali ini pada lafaz kali ini akhir-akhir kata maka tidak termasuk dalam cakupan makna ini adalah apa awailuha awal-awal kata wa awasituha dan tengah-tengah kata jadi perubahan yang ada di awal kata perubahan yang ada di tengah kata itu tidak termasuk dalam cakupan makna i'rab, cakupan pembahasan i'rab. Jadi yang masuk adalah yang di akhir kata itu saja. Fala mabahasa fihi fi ilmin nahwi. Tidak ada pembahasan padanya. Ya. Dalam ilmu nahwu. Ya, pembahasan tadi di awal kata, di tengah kata itu bukan pada ilmu nahwu, tidak ada pembahasan nahwu padanya. Bal yubahasu fihi fi ilmi sarfi. Tetapi dia dibahas dalam ilmu sorof. Tadi di depan sudah disampaikan. Ya, ini. Berikutnya, awam ini karena perbedaan per, karena perbedaan amil-amilnya خرج به ma إذا تغير akhirul kalimati باختلاف اللغات lughati. Keluar dari makna ini adalah kata yang huruf akhir e, kata yang akhir kata itu berubah dengan sebab perbedaan lughah, perbedaan lokat atau dialek tadi. Fahada la yu'addu i'raban, maka ini tidak dianggap, tidak dihitung sebagai i'rab. Jadi kalau ada perbedaan, ada perubahan akhir kata, tetapi sebabnya itu karena perbedaan bahasa, perbedaan dialek atau lokat antar suku, antar kabilah, maka ini tidak termasuk i'rab. Ya. Masalan contoh haitu mabniyatun ala dhammi pada contoh kata ini haitu yaitu mabni dengan dhammah dibaca haitu tetap dengan dhammah lakin akan tetapi ba'dul arabi yabniha ala fathi sebagian orang Arab itu mem memabnikan ya, menjadikan dia tetap dengan fathah wa yaqulu haitha dan mengatakan haitha Wa ba'duhum yaqulu sebagian yang lain orang Arab yang lain mengatakan haifi fayabniha alal kasri. Dia memabnikan, menjadikan mabni dengan kasrah, membacanya dengan haifi. Ini. Jadi yang demikian tidak termasuk dalam cakupan makna i'rab. Lakin taghayyurul akhiri huna laisa lihtilafil awamili. Perbedaan di sini perbedaan huruf akhir di sini haitu haita haitu itu tadi itu tidak disebabkan oleh perbedaan amil walakin lihtilafil lughati akan tetapi itu perbedaan secara bahasa sehingga yang seperti ini tidak termasuk i'rab ini jadi yang termasuk i'rab itu ketika perbedaannya disebabkan oleh perbedaan amil-amil yang masuk padanya. lafdan au takdiran kemudian makna dari lafdan au takdiran yakni anna taghayyura anna taghyira afan anna taghyira qad yakunu lafdan bahwasanya perubahan itu terkadang secara lafaz wa qad yakunu takdiran dan terkadang secara takdiri yakunu lafdan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan perubahan itu secara lafaz jika keadaan huruf akhir kata itu adalah huruf yang sahih. Wa yakunu takdiran dan perubahan itu secara takdiri tidak tampak atau tersirat tidak kana akhiruha harfa illatin jika keadaan huruf akhirnya itu berubah huruf illah. Huruf illah apa? Alif, wawu dan ya. Itu ya, ada tiga. masalah contoh, qama Muhammadun. Qama fi'lun madin. Qama adalah fi'il madhi. Kemudian Muhammadun fa'ilun marfu'un, dia fa'il. Dalam kalimat ini sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Tanda rofaknya dengan dhammah zahirah. Dhammah yang tampak fi akhirihi pada huruf pada akhirnya. Jika dibaca Muhammadun, dhammahnya tampak di akhirnya tersebut. Di anna akhirahu harfun sahihun karena akhirnya itu berupa huruf yang sahih. Contoh yang lain, qama Isa, Isa berdiri. Qama fi'lun madin, fi'il madhi. Ya, qama fi'il madhi. Isa fa'ilun marfu'un. Dalam kalimat ini Isa sebagai fa'il, maka dia marfu' wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun al alifi. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang tidak tampak pada alif Isa, huruf asalnya alif ya, bukan ya, tapi itu alif. Jadi domahnya di situ pada alif itu. Ya. Mana amin zuhuriha at Yang mencegah dia untuk tampak adalah ta'adzur. Jadi ta'adzur itu mustahil. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena itu alif. Alif itu tidak menerima harokat. Ya. Berbeda dengan hamzah ya. Ini alif. Jadi sebenarnya begini. Ya. Ini alif ini domahnya di sini pada alifnya itu. Tapi domah ini dia mukaddarah tidak bisa tampak. Kenapa? Karena alif tidak mungkin, tidak bisa menerima harokat. Alif itu selalu sukun. Sehingga domahnya tidak bisa tampak. Dan yang demikian disebut ta'azzur. Ya, karena alif tidak mungkin untuk menerima harokat. Fa Taghayyara akhiruhu lakin lakin takdiran. Huruf akhirnya itu berubah. Pada Isa tadi ya, huruf akhirnya itu berubah lakin takdiran akan tetapi secara takdiri. Walihada naqulu oleh karena ini kita katakan bommatun muqaddaratun alal alifi. Bommah muqaddarah. Bommah yang ditakdirkan. Bommah yang tersirat. Alal alifi pada alif tersebut. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru yang mencegah dia tampak adalah ta'adzur ya sesuatu yang mustahil tidak mungkin tadi Di ya yata'adzara karena hal itu karena dia itu tidak mungkin tidak bisa Ada yang ditanyakan dari ini? Ini penyakit ya apa Ilah, ilah uh, ilah secara bahasa memang berarti penyakit ya, secara bahasa ya jadi huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf ilah karena memang sifatnya bisa berubah-ubah satu dengan yang lain bisa saling menggantikan kalau yang selain ini disebut huruf sahih karena tetap tidak bisa diganti dengan yang lainnya ba, sin, eh, jim, ta, ya, H dan yang lainnya kalau dari tiga ini itu huruf sahih karena keadaannya tetap ya misalkan tadi huruf jim ya tetap jim tidak bisa diganti dengan H atau yang lain kalau sod ya tetap sod ya. tapi kalau alif wau dan ya satu sama lain bisa saling menggantikan kadang asalnya alif tapi dia diganti dengan wau kadang asalnya alif diganti dengan ya atau sebaliknya asalnya ya diganti dengan alif aslinya itu wau diganti dengan alif aslinya wawu diganti dengan ya ya karena penyesuaian <clears throat> menyesuaikan ada sesuatu yang harus disesuaikan sehingga ketiga huruf ini satu sama lain bisa saling menggantikan atau bahkan bisa dihilangkan pula dalam satu keadaan ini huruf ilah dalam satu kata bisa dihilangkan karena sifatnya demikian ya ilah artinya dia ada aibnya ada ada kurangnya ada cacatnya Allah alam mungkin asalnya demikian ya jadi mana ilah itu aib atau cacat atau penyakit. Kalau dikaitkan dengan sifat buruknya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ada, ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk keterangan berikutnya itu ada keterkaitan dengan pada ya itu terkait dengan yang sesudahnya pada paragraf-paragraf sekitarnya tidak agak panjang mungkin dilanjutkan di kesempatan yang datang ya untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu alhamdulillah tidak terlalu panjang kalau dibaca sebagian terpotong kan juga kurang baik ini dulu untuk malam ini والله اعلم صلاتي لا تكمل السلام عليكم ورحمه الله بك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك